Kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab tauhid. Sekarang kita pada bab majaa fitatoyur. Bab tentang tatoyur dan ini sudah sering disampaikan ya. Berulang kali saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ala innama ta'iruhum indallah walakin aktsarahum la ya'lamun ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan Allah akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui wa qawluhu ta'ala dan Allah berfirman qalu ta'irukum ma'akum A'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena ulah kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan. La adwa tidak ada penyakit menular. Wala tiarota dan tidak ada kesialan. Wala hamata dan tidak ada burung hantu. Wala soparo dan tidak ada bulan sopar. Maksudnya bagaimana itu? Di sini yang ditiadakan itu bukan wujudnya. Yang ditiadakan di, sini adalah apa? Kesialan. Jadi orang Arab jahiliyah itu menganggap bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya. Padahal penyakit itu menular karena jadi ini bukan berarti bahwa Penyakit menular tidak ada, ada penyakit menular. Tapi kita tidak boleh meyakini penyakit itu menular dengan sendirinya. Akan tetapi menular karena kehendak Allah. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan Firru minal majzumi firaroka minal asad Berlarilah kau dari orang yang terkena penyakit judam Lepra atau apa itu Seperti kau lari dari sejarah Cina. Jadi ini menunjukkan bahwa di sana ada apa? Jadi dimaksud di sini adalah meyakini penyakit menular dengan sendirinya tanpa kerja Allah ini tidak boleh. Akan tetapi penyakit menular karena Allah. Walau tiarata dan tidak boleh meyakini kesialan. Tiara, itu? Ya, merasa bernasib sial, takut so apa? Ada orang ya mengganti nama anaknya karena kuat takut sial. Padahal nama anaknya bagus, saja ada masalah. Ini juga nggak boleh. Walaha mata dan tidak boleh ada burung hantu dan tidak ada burung hantu. Yang diadakan burung bukan burung, tetapi keyakinan orang Arab ya. Kalau orang Indonesia kan gagak, betul? Kalau orang Arab hama burung hantu. Jadi orang Arab itu dulu kalau ada burung hantu kok di rumah, tinggal di rumah, itu pertanda bahwa ini adalah arwahnya orang yang mati, yang dibunuh, yang belum dibalaskan jaraknya. Jadi kalau ada orang mati, dibunuh orang, dapat dulu kan suku Arab kan suka apa? Suku suka perang. Ya, kalau ada kerabatnya yang mati terus ada burung hantu ke rumah, ini pertanda ini minta dibalaskan kisosnya. Yakinnya orang desa. Kalau orang desa keyakinannya burung, burung gagak. Kalau ada burung gagak berarti ada orang kasih. Jadi yang ditiadakan di sini bukan burungnya tapi apa? Akidah yang salah dalam burung itu. Walau sopar dan tidak ada bulan sopar. Yang ditiadakan Nabi di sini bukan bulannya, tapi akidah rusak tentang bulan Safar. Karena orang Arab dulu itu rumah sosial, kuatir sial dengan bulan Safar. Kalau orang Jawa, bulan Selo dan bulan Syur. Jadi ada bedanya kalau di sana Safar, kalau di Indonesia Dulu Pokja itu bulan pulau. Orang Jawa, khususnya Jawa, tidak tahu ya kalau daerah lain, kalau di daerah saya, Lamongan, yang mungkin berisik juga, itu tidak ada orang yang menikahkan anaknya bulan Dzulqa'dah, bulan Sulaw. Ini bulan apesnya orang Jawa atau bulan Sulaw. Akidah seperti ini ada di Arab dulu, cuma bedanya kalau di Arab bulan jadi yang ditiadakan Nabi di sini bukan apa? bukan bendanya. Tapi akidah yang rusak tentang benda tersebut itu yang tidak diperbolehkan. Orang Arab jahiliyah dulu juga bertatoyur dengan burung surat. Burung surat itu burung tendek, burung tendek. Burung tendek, burung tendek itu ada namanya surat. Antum ketik di internet stop rock dal. Anda akan muncul burung tendek. Kalau Surabaya belum kerja. Keyakinannya orang jadian. Lah, keyakinan-keyakinan seperti ini harus dihilangkan dari kaum ini. Dan sudah sering saya sampaikan bahwa tatoyur itu bisa dengan benda. Tatoyur dengan burung, tatoyur dengan dengan apa? Tidak ada katanya dengan ada katanya yang apa? Tidak kenapa lah? kalau tidak? Kalau kesatuan tidak akan sial. Jadi nggak boleh dia ada dia gitu. Tidak nah, boleh. Ini namanya tapoyur dengan benda. Ini nggak boleh. Ada yang tapoyur dengan angka. Kan sering kalau ya. Kan? saya dengan angka empat kakak tiga belas ada yang tertoyok yang pertama dengan benda yang kedua dengan angka yang ketiga bisa bertatoyok dengan waktu bertatoyok dengan waktu seperti bulan Safar orang Arab kalau orang Jawa bulan Selo atau Suro dengan waktu nah, sudah sering saya sampaikan ada orang yang orang sepuh nasihati anaknya anakku kalau atau cucuku kalau kamu mau bepergian jauh mau membuka bisnis jangan pada pelasa Pon misalnya ya karena dulu bangku dulu masih pada tanggal itu kalau diakini, ini namanya tatoyo dengan apa lagi? ada yang tatoyo dengan tempat seperti tidak mau membeli rumah yang susun nasi. Tahu ya Atau datang ke cukup bang, saya ingin mau beli rumah bang. Oh kamu kalau beli rumah dilihat dari petonmu ini jangan beli rumah yang menghadap ke selatan atau yang di, kan, bisa jadi orang pak kalau sudah terbiasa cukup bang, kau beli rumah pun cukup. Betul tidak? Kalau terbiasa. Nah ini namanya katolik. Ini nggak boleh orang Islam meyakini akidah-akidah yang rusak seperti nggak boleh. Ya. Wajah Muslim dalam riwayat lain wala nau'ah, wala rulah dan tidak ada nau dan tidak ada hul. Nau itu apa? Nau itu artinya bintang dan tidak ada bintang yang di, yang ditiadakan Nabi bukan bintangnya, tapi akidah yang salah tentang bintang karena orang Arab jahiliyah dulu itu melihat bintang. Kalau ada bintang itu akan muncul kesialan. Kalau orang Jawa kalau akan muncul lintang kemukus nanti akan ada musibah. Kalau orang Arab jahiliyah kalau lihat bintang jatuh itu dianggap ada orang besar yang Eh kalau gerhana matahari, dianggap ada orang besar yang mangkat dan ada orang besar yang dilahirkan. Dibatalkan namanya tidak ada. Atau minta ramal dengan apa? Bintang. Nah ini yang nggak boleh. Dan kemarin sudah saya jelaskan ilmu perbintangan ada berapa? Tuh, antara dua. Ilmu perbintangan ada dua. Yang pertama yang pertama astronomi boleh kan? Mempelajari peredaran benda-benda langit untuk menentukan arah kiblat, suhu atau apa, e, musim, kemudian menunjukkan arah arah mata angin, gitu. Tapi kalau astrologi mempelajari ilmu perbintangan untuk ramal kejadian di bumi, maka ini tidak di seperti ya kayak itu apa namanya zodiak bulan sionya ini tanggalnya layak sekian sampai sekian. Enggak boleh diyakini. Ya. Wala hula dan tidak ada kedua, Hul itu hantu. Yang ditiadakan di sini apa? Kepercayaannya kalau hantunya ya ada ada saja mungkin kok. Ya Ada enggak jin? Tapi keyakinan yang menganggap bahwa genderuwo itu akan bisa apa namanya uh, eh, berakida kita meyakini yang aneh-aneh tentang hantu tersebut ya ini nggak boleh ya orang itu nggak boleh takut kepada jin takut itu ada yang boleh dan ada takut yang nggak boleh kalau takutnya itu takut topi itu boleh ada ular sama yang takut, ular berbisa terus sama yang takut. Boleh tak? Boleh. Boleh. Ada macan, ada singa sama yang lari. Takut, ini takut yang bukan cilik. Ini takut yang tobiat manusia. Jangan kemudian tetap tetap aku sudah ngaji tauhid, gak takut kecuali Allah masuk dalam macan. Ya ini bunuh diri, bukan ahli tauhid. Bukan takut yang seperti ini. Kalau takut seperti ini, takut takut tobi. Ada yang berbisa, dengan menyingkir karena takut. Ini boleh. Takut yang tabiat. Tapi takut tidak mau sholat malam karena mesti ke karena takut ke BC nanti ada pocong atau apa itu nggak boleh. Karena apa namanya uh, kita diajari Nabi dan seterusnya untuk tidak takut seperti itu. Walahumma an Anas radhiyallahu anhu dan dari Anas bin Malik kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda la adwa tidak ada penyakit menular. Maksudnya di sini nih kadang-kadang manusia itu takutnya berlebihan terhadap penyakit menular dan menganggap penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa kuasa Allah. Paham maksud saya? Walaliyarota dan tidak boleh ada perasaan sial. Tidak boleh. Ya, so so'abes tidak boleh dalam Islam. Wahyu sibuni al-fa'al. Karena Nabi aku itu senang sama fa'al. Fa'al itu apa? Fa'al itu lawan katanya tatoyur. Kalau tatoyur kan pekinis. Betul? kuatir sial, kuatir apa, pesimis. Lah Pak Ali itu kebalikannya. Berarti apa? Optimis. Wamal fa'al apa fa'al itu ya Rasulullah al kalimat toyibah. Fa'al adalah kalimat yang baik. Kita hanya ada orang sakit nih ya. Terus sampai datangi, tak apa-apa mas sembuh insya Allah. Itu namanya fa'al. Paham? Ada orang barangnya hilang bingung. Ketemu insya Allah, ketemu, ketemu. Itu namanya fa'al. Rasulullah senang dengan kayak gini-gini tuh Optimis. tidak murung kena sial dah. Kebalikannya Rasulullah senang. Pernah suatu ketika Rasulullah ini ber, dalam perjalanan sama sahabat. Dalam perjalanan itu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ibu juga. Ada jalan banyak. Namanya di sini namanya apa? Kata Nabi. Ini namanya apa disebutkan sama Nabi. Tapi tidak senang. Ini namanya apa? Sebutkan tapi tidak senang. Terakhir ada namanya marhab. Ini jalan marhab. Marhab kan berarti marhaban. Selamat datang, lapang, monggo kan gitu kan. Oh saya pilih marhab. Rasulullah senang faal. Dan faal itu memang tidak ada Rasulullah, orang-orang juga senang. Sampai yang juga senang. Buktinya mana? Ya? Buktinya ada warung namanya Inggal Latif, ada Unggul Jaya, ada Sri Rezeki, ada Hah? Warung barokah ada makmur jaya kan gitu kan? Itu boleh, itu bagus. Itu faal, itu dicintai Nabi. Makanya nggak boleh apa namanya membuat makanan toko yang tidak sesuai syariat Islam, merawat kita nggak boleh. Nggak boleh. Bakso gendul lain eh, nggak boleh. Kalau bakso depan kita ini masya Allah alhamdulillah. Jadi Rasul senang yang baik-baik. Ngasih nama bagus, anaknya dikasih nama namanya tapi ini bagus. Bagus itu kalau bahasa Arabnya hasan kan bilang gitu Bejo, bagus, cuma nama Jawa. Nama apa lagi? Nama yang baik-baik itu kan Nabi. Bahkan Rasulullah itu ada sahabat namanya yang gak baik diganti sama Nabi. Karena Rasulullah senang apa fa'al itu? optimis. Makanya kata Nabi kalau ngasih nama anak yang baik. Saya pun di, di desa saya ada wanita ya seusia ibu saya yang berlima puluh itu. Namanya Yatima. Itu biar bapaknya piye orang kayak itu. Anak lahir bikin seneng Yatima. Bocah bocah cilik wedok sing ditinggal mati bapaknya. Yatim, yatim. Nah, ini sing gak tetep dua namanya dia mati. Paham ya? Yatim, yatim kan artinya bocah kecil wanita yang kehilangan bapaknya yatim. Kalau yatim kan laki-laki, kalau itu ya, karena nggak tahu, dikira pokoknya Arab pasti. Kadang-kadang orang Indonesia itu gitu, Pak. Pokoknya di Al-Quran pasti baik. Ada yang namanya nabasir. Ketika ditanya kenapa kok namanya nabasir? Ini dari Al-Quran ini. Mana Al-Quran nabasir itu ada? Bima tak malu nabasir. Padahal kan itu bima tak malu. Nah ini nilainya tak lamuna. Tak lamu tak ma, bima tak lam, bima tak maluna basir. Nah ini kan nilainya tak malu lima tak malu nah kasir kasir kan buat nama namanya Nabasir. atau kan dari Arab pasti nah ya. itu ada juga orang ngasih nama anaknya Ummu Kibahiyah apa artinya Ummu Kibahiyah dalam surat Maryam Ummu Kibahiyah ibumu seorang pelacur tapi makanya api ini kan di bandara pun mungkin bagi ya. Wapi. Kan jelek. Makanya jadi kalau kasih nama anak itu. Kasih nama itu kan kayak doa. Nah, Rasulullah senang yang apa tadi? Al-Qaul. Senang kalimat toibah yang membuat optimis. Ya, Rasul senang dengan Al-Qaul. Wali Abu Dawud bisa nadin sahihin an Uqbah Amir radhiyallahu anhu qala dan dalam riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Uqbah bin Amir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau uh, Uqbah bin Amir berkata, Zukirat asyaratu inda Rasulillah. Pernah disebutkan asyarah atau tatoyur di sisi Nabi. Maka Nabi menjawab Hal Fa'l. Yang paling baik adalah Fa'l. Wala taruddu musliman Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyakul Allahumma la yakti bil hasanat illa anta wa la yadfa'u sayyi'at illa anta wa la haula illa wa la haula wa la quwwata illa bika. Jadi kata Nabi yang paling bagus itu fa'al. Fa'al itu apa tadi? Kalimat baik yang menunjukkan keoptimisan. Ngasih nama anak, ngasih nama uh, misalnya ada orang yang ditimpa musibah, kita katakan laba atau bu, tidak apa-apa. Semoga dengan ini Allah apa? Mengampuni dosamu, nggak apa, sembuh insya Allah. Barangnya hilang, ketemu insya Allah diganti sama Allah yang lebih baik kita menyebabkan. Membuat orang itu apa? Optimis. Itu yang baik. Jangan-jangan jangan dibalik. Ya, Jangan dibalik negatif thinking sama Allah. Tanya ke orang lihat burung gagak. uh itu berarti keluarga aku ada yang sakit keras atau yang mati. Nah, itu aktivis Rasulullah nggak benar. Rasulullah melarang. Dan kita nggak boleh sujud kepada Allah. Anak indah dan aktivis. Aku ada dalam prasangkaan hamba. Maka berhusnudonlah kepada Allah. Jangan bersuudon kepada Allah Subhanahu Kalau ada apabila seorang muslim ya apabila seorang muslim tertimpa seperti itu melihat apa yang dibencinya sudah terbiasa dalam hatinya kalau ada burung gagak berarti nanti pertanda ada orang mati kita tertanam sudah kecil terus ngaji bahwa itu nggak benar kayak gitu gitu sudah ngerti kalau nggak benar ternyata dia waktu rumahnya ada burung gagak di depan rumah, Wah, artinya takut di saat seperti ini kata Nabi harus berdoa. Doanya ini itu itu lihat itu di kubunya. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta ya Allah tidak ada yang datang membawa kebaikan kecuali Engkau ya Allah. Wa la yaqau illa anta dan tidak ada yang menolak kejelekan kecuali Engkau ya Allah. La wa la quwata illa bik. Tidak ada daya dan upaya kecuali denganmu ya Allah. Itu doanya kalau melihat apa yang enggak disenangi. Paham ya? Melihat hal yang membuat antum kok waswas ketakutan baca doa ini. walau min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an as-siyaratu syirkun tatoyur itu syirik. Perasaan rumangsa apes itu syirik. Ini bisa diperbolehkan. Kemudian selanjutnya wa ma minna illa walakin walakin Allah yudhibuhu bitawakul tiada seorang pun di antara kita kecuali pernah ada dalam hatinya perasaan khawatir sial, khawatir apes. Maka kata Nabi, ya, yudhibullahu bitawakul Walakin Allah yudhibu bitawakul Ya, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan itu dengan bertawakal kepada Makanya kalau lihat kehidupan serahkan ke Allah. Ya Allah tidak ada kebaikan kecuali datang darimu. Tidak ada kejelekan kecuali yang sudah ditetapkan di sisimu. Serahkan ke Allah. Dan jangan dipikir lagi. Jangan dipikir. Kalau mimpi, giginya hilang satu, jangan takut. Serahkan sama Allah. Doa sama doa tadi itu yang diajarkan. Nah, termasuk doa yang lain ini penting. Ini harus diapal, Pak. Yang akan saya sampaikan ini harus diapal. Berarti kan? Dari Abdullah bin Amr bin Amr radhiyallahu anhu maqal perhatikan kan, man radathu siyaratu an hajatihi faqad asyraf. Barang siapa mengurungkan niatnya karena khawatir sial, maka dia melakukan kesulitan Barang siapa memiliki hajat Barang siapa memiliki agenda, kemudian diurungkan, dibatalkan, karena khawatir sial, maka itu termasuk dia melakukan kesyirikan. Contoh, ada orang sudah malam nikah nih, dan sudah cocok laki-laki perempuan, terus orang tuanya ini masih percaya sama kelenik-kelenik. Nah, akhirnya dibawa ke dukun nih, wetonnya si laki, wetonnya si perempuan. Kata dukunnya jangan tahun ini, gak baik karena ini sesuai wetonnya di tahun dua tahun lagi aja. Ada nggak tuh? Ini syirik gak boleh. Saya punya murid, ya mahasiswa kami itu sudah ngaji sudah lama ya, namanya mahasiswa tapi orang tuanya masih belum belum ngaji jadi anak ini ingin kamu belum boleh sama sama siapa orang tua sampai sekarang masih belum karena kata orang tuanya itu dulu karena katanya baik belum waktunya metonnya itu tidak cocok ini tidak boleh ini namanya mengurungkan agenda ya karena apa tadi khawatir nafas manusia, fakor nafas maka dia melakukan kesyirikan. Nauzubillah. Kalau wa maka itu dalika apa kafaratnya ya Rasulullah? Bagaimana untuk menghapuskan perasaan was-was itu? Kami berangkat, misalnya ada orang berangkat kerja sana berangkucing, was-was lagi ini takut pertanda sial. Terus sampai balik pulang, wah ini melakukan kesyirikan. Harus dilanjutkan supaya tidak nyirik. Mau berangkat nih, sudah berangkat ada orang, benar enggak? Mendung, balik, atau gerimis balik, boleh enggak? Boleh. Boleh Ini boleh. Kenapa kok boleh? Karena ini ya ilmiah hari ini. Kalau kucing itu nanti diteruskan mendapatkan sial itu nggak ada kamu nggak ada dalilnya. Tapi kalau mau diteruskan kok mendung, mendung ini akan menjadi hujan kira-kira seperti itu, ini boleh, tapi ilmiah. Ilmu Allah mengatakan kalau ada mendung itu pertanda akan turun. Soalnya misalnya nggak bawa mantel misalnya boleh. Ini bukan tatoyur ini. Ya, bukan tatoyur. Nah, kalau misalnya berangkat tabrak kucing, kemudian wah was ini berangkat atau tidak berangkat apa tidak wah was Segera berdoa dengan doa ini. Perhatikan itu baca doa ini. Dan harus diapal doa ini. Pokoknya sampai khawatir kenapa baca doa ini positif. Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu ya Allah. Wala khaira illa khairuka dan tidak ada kesialan kecuali yang sudah ditetapkan di sisimu. Bukan karena kucing, bukan gak ada hubungannya. Ya. Wala ilaha khairuka dan dia adalah Tuhan yang berani disembah selain engkau. Apa enggak? Enggak apa loh, Pak. Ada enggak di kitabnya? Kitab Tauhid ini bisa di akses lewat Android, Pak. Bisa kan? Dari di Play Store download kitab Tauhid kalau nggak punya kitabnya, tapi saya sarankan punya kitab ya. Saya punya kitab yang ini. Terjemahnya guru saya, Ustaz Muhammad Yusuf Harun. Jadi apa namanya harus beli kitab, jangan apa namanya e, merasa rugi beli kitab. Tidak ada ruginya kitab itu pak. Orang kaya itu orang yang banyak kitabnya dan dibaca itu orang kaya itu luar biasa. Daripada masuk rumah lihat banyak perabot-perabot rumah di, di ruang tamu lebih baik buku-buku yang paling tidak akan membuat takut orang yang bertamu. Enggak lah ya, enggak boleh ya. Kadang-kadang ada orang yang cuma beli kita sampai di ruang tamu perlu kita terkait ibadah. nakut nah, di yang bertamu ini sangat besar. Potong nggak dibaca. Nah, ini nggak boleh juga ya, mati saya dan itu eh, beli kita dibaca pak. Ya, jangan beli kita untuk koleksi aja supaya kalau ada tamu gitu, aku nggak boleh seperti itu. Niatnya beli apa? Beli kita untuk apa? dibaca dan uh, kita betul ini nggak bisa dibaca sendiri pak harus dikajikan karena ada hal-hal yang perlu apa diterangkan yang nggak bisa dengan apa sekedar apa membaca kan simpel-simpel aja ringkas ringkas harus ada yang menjelaskan dan alhamdulillah kita mempelajari kitab ini mudah-mudahan sampai selesai uh, terus selanjutnya Walau min hadis Fadl bin Abbas. Dan dari hadis Fadl bin Abbas, tiara summa amdoka au ma'aradaka. Sesungguhnya tiara itu adalah yang menjadikan kamu terus atau yang mengurungkan niatmu. Yang membuat terus juga termasuk tiara. Tidak hanya yang mengurungkan, yang membuat terus juga termasuk tatoyur dulu. Orang Arab jahiliyah itu kalau mau berangkat dagang itu melepaskan bulu. Kalau burungnya lari ke kanan, jalan. Kalau burungnya terbang ke arah kiri dan jadi jalan. Paham ya? Nah, termasuk surah kau bismalik. Ngerti surah kau Malik? Toko. Yang sudah Rasulullah ketika Rasulullah hijrah ke Medina itu, itu kan orang-orang kafir Makkah membuat sayur bara. Barang siapa yang menemukan Muhammad dapat hadiah kian kian kian. Tapi kan? Nah, itu kan itu belum pernah tahu, bukan? Tidak gitu. pernah kan ya? Oke. Apakah Surabaya ini mau ngejar Rasulullah? Nah, Surabaya ini sebelum berangkat itu tadi, pakai burung tadi. Burung ini iri terus. Tapi saking saking apa pinginnya dapat apa? Hadiah di jalan-jalan itu maka sesuai dengan keyakinannya apa Suroko apa namanya? Terperosok, apa namanya? Kudanya. Makanya nggak boleh bertatayur. Lalu sampai was-was, pokoknya tidak jadi wong tua nenek bujumu peteng aja Pasal ada tikus, pada ini ulo kan ya? Cuma ini sesek. Ini tidak boleh di percayai ya, kalau ketemu cetak bunuh kalau ketemu tikus bunuh ya nggak apa-apa Pelajaran yang bisa diambil dari tadi ini yang pertama dari pelajaran kita yang pertama tanbi ala qawli ala innama ta'iruhum indallah. Tafsir dua ayat tersebut yaitu hadis eh, ayat berapa? Ayat Al-A'raf dan surat Yasin ya. Nomor dua, nafyul adwa. Dinyatakan bahwa tidak ada adwa. Sekali lagi yang dimaksud tidak ada di sini bukan apa? Bukan wujudnya, tapi akidah yang salah tentang hal itu, gitu loh Pak. Tahu ya? Nanti ada nggak penyakit gitu, menular? Ada, tapi sedikit. Sudah paham maksudnya? Dinyatakan tidak ada piaro. Nomor tiga. Artinya nggak boleh meyakini ada piaro. Nomor empat. nafiyul hama. Tidak ada hama, yaitu burung hantu. Yang dimaksud tidak ada di sini adalah keyakinan yang salah tentang burung hantu. Kalau di Indonesia burung apa? Gagak. Seandainya ini Indonesia berarti tidak ada burung gagak. Artinya bukan burung gagak nggak ada, tapi apa? keyakinan yang salah tentang burung lah ya. warna filsafar ya serta dinyatakan bahwa tidak ada bulan sofar yang dimaksud tidak ada ini bukan bulannya tapi keyakinan yang salah tentang safar karena orang Arab Jahiliyah kalau safar itu mandek khawatir sial nggak mau kemana-mana khawatir apa Tahu? Nah, sama kalau orang Indonesia orang Jawa pakai bulan telur atau bulan suro. kemudian Pelajaran yang nomor 6, annal fa'al laisa min dalik. Sesungguhnya fa'al, fa'al tadi apa? Perkataan yang uh, yang baik yang membuat orang optimis itu nggak termasuk ya Ini yang disenangi oleh Rasulullah. Rasulullah ketika ada jalan namanya jalan Marakab. Wah ini ada contoh namanya karena namanya apa? Pak Rasulullah pernah waktu perjanjian Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah dengan orang kafir Quraisy, wakilnya orang kafir Quraisy namanya siapa? namanya suhel. Suhel itu artinya gampang, sahel. Sahal artinya apa? Gampang. Kalau punya anak kasih nama sahel. Atau suhel. Atau sahla kalau perempuan. Atau suhaila. Artinya gampang. Bukan gampangan loh ya, gampang. Gampang itu maksudnya gampang rezekinya, gampang usahanya, gampang tutur katanya, itu maksudnya bukan yang negatif. Ya, Ketika yang jadi zaman ini yang jadi juru rundingnya orang kafir Quraisy namanya yang kata Nabi. Khair insyaallah. Baik insya Allah. Maksudnya kata Nabi terima makna artinya insya Allah dimudahkan oleh Allah. Dan benar, suku dia ini sangat membawa kemenangan bagi Islam kalau kita balas sejarah. Jadi seperti itu, kalau ada lihat sama oh ini aja. Senang dengan yang ini. Makanya kita disuruh estimasi eh, kalau buat nama anak, buat nama usaha ini yang yang baik yang menunjukkan faal tadi itu. Dan ini banyak orang yang mengamalkan hadis ini. Meskipun nggak tahu hadisnya tapi sudah terbukti di mana-mana. Ya kan? Banyak yang mengamalkan hadis ini. Opsi. Ya. Terus. Nomor berapa? sujud tafsirul fa'al. Tafsir dari fa'al. Bahwa fa'al adalah kalimat yang baik. Seperti kalau ada orang yang hilang barangnya kita katakan kepadanya. Tidak apa-apa. Ketemu insya Allah. Tidak apa-apa, Allah yang lebih baik. Ini namanya faul. Senang Nabi dengan seperti ini. Paham ya? Terus, nomor 8. Anal wakil fil kulubin dari kamakaro hati layadur. Balik hibullah bintawakul. Bahwasanya realita mengatakan bahwa dalam hati seorang itu terkadang ada, ada apa? Ada mas-mas tentang khawatir sial tetapi jika dia tidak menginginkannya, maka tidak mengapa. Nah, dia itu pas-pas itu aja, maka segera berdoa gimana doanya tadi? Allahumma la khaira illa khairuka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha khairuka atau doa yang sebelumnya tadi bagaimana? Allahumma saya apa yang bawahnya yang saya apal. Allahumma la ya'ti bil khasana illa anta wa la ya'ti bis sayyi wa la yanfa'u sayyi'an illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah ini. Kalau waswas baca ini. Ya Allah tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali engkau Tidak ada yang bisa menolak kejelekan kecuali engkau Dan tidak ada daya dan upaya kecuali engkau Dukun syirik tidak bisa Allah yang menentukan Itu maksudnya Dikembalikan ke Allah Makanya kata Nabi Dan hal itu akan bisa dihilangkan melalui apa? Tawakal pada Allah. Segera tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus nomor sembilan, zikru mayakulu man wajadahu. Rasulullah menyampaikan zikir yang harus diucapkan bagi orang yang menjumpai apa tadi? Uh, e, takoyur dalam hatinya. Ya tadi Allahumma la khairu illa khairuka wa la khairu khairuka wa la ilaha ghairuka atau Allahumma la yahdika fadala illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la wa la haula wa la quwwata illa bika. Sektor Jawa Pak? Jawa enggak? Jawa ya. Nomor 10 at-tasrik bi anna tiarata syirkun. Ya penjelasan yang terang dari Nabi bahwa tiara itu termasuk kesyirikan. Enggak boleh, Pak. Temenan loh ya sampai orang yang ngaji masih punya keyakinan seperti ini tidak boleh. Al-Hadiyata Asyota pelajaran yang nomor 11 Tafsir Tiaro Tiarotul Magmumah Tafsir dari Tiaro yang yang tercela ini yang tadi itu yang merasa abad dan terus Kita lanjutkan. Masih ada waktu lah, Kita sudah cukup. Bab Majah jin, bab tentang ilmu nujum. Ini yang dimaksud ilmu nujum di ilmu apa? Astrologi yang terlarang. Mempelajari seperti mana maaf saya sebutkan namanya. siapa apa saudara? siapa dia orang. Gak wanita muslim apa kafir gak tahu. Kata tahu kan yang terkenal itu lah. Mama siapa itu? Itu saja, ya. Tidak boleh itu. Itu jiwa astrolog apa namanya pelaku astrologi tidak boleh Kala bukhari Imam Bukhari berkata, Kala Qatada Imam Qatada berkata, Allah nujum li salatin. Allah menciptakan bintang itu untuk tiga hal. Sudah sering saya sampaikan ya? Sudah sering. Allah menciptakan bintang itu untuk tiga hal. Yang pertama ja'ala zinatan sama Allah jadikan bintang untuk penghias langit. Dalilnya surat apa dulu? Sudah saya sampaikan ini. Surat Al-Mulk. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha. Dan kami hiasi langit dengan lampu-lampunya. Lampu di sini apa maksudnya? Bintang. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, rujukan lisayatin. Fungsinya bintang itu untuk melempar setan. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين Terus yang nomor tiga wa alamatin yuktadabiha fungsi dari bintang adalah sebagai penunjuk arah biar orang tidak tersesat. Wa alamatin babin najmi hum yahtadun. Itu pernah saya sampaikan dulu balik. Paman ta'awala fiha ghairu ke akhta. Barang siapa yang mentakwil bintang itu selain tiga hal, selain bukan untuk penghias langit, selain pelempar setan dan selain apa tadi? tanda terus membuat takwil-takwil yang aneh, nah ini maka dia melakukan kesalahan. Wa adza'ana bahu dan dia menyanyiakan nasibnya. Wa takallama ma la ilma lahu dan dia telah membebani diri terhadap apa yang tidak ada ilmu baginya. Wa karaha qatada ta'allamu manazil qamar. Qatada melarang, membenci, mempelajari peredaran mempelajari letak-letak peredaran bulan. Walau yurafis Ibnu Uyainah fihi. Ibnu Uyainah tidak memberi rukhsah, pokoknya nggak boleh semua. Walau Wala fi ta'alul Ahmad Adapun Imam Ahmad, Imam Isha Ibnu Rohawai membolehkan. Jadi ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Bagaimana yang yang benar dan yang benar dibagi dua. Jadi di sini kan nggak diterangkan ya. Tadi diterangkan ini ada mengatakan apa tadi? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Terus yang benar yang bagaimana? Yang benar dibagi dua. Yang dimaksud Imam Qatada itu nggak boleh, itu yang astrologi mempelajari ilmu bintang untuk ramah itu nggak boleh. Adapun yang dimaksud Imam Ahmad dari tradisi membolehkan, yang dimaksud boleh di sini adalah yang astrologi. Jadi nggak ada hilaf para ulama. Cuma perlu dijodohkan, Nah ini kalau nggak dibawa kajian nggak terima. Tujuannya kan kita tentu menjelaskan apa yang tidak ada di kita. Nah, ya terus. Wa an Musa radhiyallahu wa Nabi Musa radhiyallahu anhu dari Abu Musa, qala Rasulullah salah satu layak kuluner jannah ada tiga orang tidak masuk surga. Yang pertama mudminul khamr, pecandu minuman keras. Hati-hati yang pecandu rokok. Aku nggak ngomong neraka apa nggak neraka loh, ya cuma hati-hati. Wafatiur rahim dan orang yang mutus silaturahim. Wa musaddiqun bisihir dan orang yang mempercayai dukun, mempercayai sihir. Tiga hal yang tidak akan masuk surga. Bukan berarti cuma tiga toh, ya, banyak. Cuma dikhususkan nanti tiga hal ini, itu. apa tadi? Muzminul khamar, terus memutus silaturahim terus percaya dengan jadi ya pelajaran yang bisa diambil kandungan bab ini yang pertama hikmah fi kinujum hikmah penciptaan bintang yaitu beberapa hal apa saja lagi, satunya terakhir Allah kalau menjawab dari dalik nomor dua bantahan bagi orang yang mengira bahwa bintang itu diciptakan untuk selain tiga hal tersebut. bangsa sama kota deh. Tidak boleh cuma tiga itu top meyakini bintang. Nomor tiga. Zikrul kita di mana manazil. Terjadinya kilaf di antara para sahabat tentang mempelajari letak-letak bintang. Saya jawab, tidak ada khilaf. Ya, ada kilaf. Cuma perlu diperinci bagi ulama yang melarang, yang dimaksud di sini yang apa? Yang astrologi. Bagi ulama yang boleh yang dimaksud adalah sehingga kalau diperinci seperti itu berarti tidak ada lah sebenarnya kalau di pojok ulama-ulama itu mah bahasanya inilah kadang-kadang dipahami berbeda. Jadi intinya tidak ada hilaf. Kalau menjumpai sampai baca kitab kuning, kemudian kota mengatakan tidak boleh sama sekali. Yang dimaksud kota di situ adalah mempelajari bintang untuk ramal. Kalau sampai buka kita kitab kuning kok menjumpai kalimat Imam Ahmad membolehkan belajar bintang yang dimaksud Imam Ahmad di sini adalah untuk menentukan kiblat arah mata angin. Jika saya tanya ada silap apa tidak? Tidak ada silap, cuma perlu di rinci. Nah ini yang harus eh, tujuannya ngaji seperti itu harus ada perincian-perincian. Nomor empat, Al-wa'id man saddaqa bi syai'in Ancaman keras bagi orang yang mengakui dan membenarkan ya sihir. Walau arafa annahu batil, meskipun dia tahu bahwa ini itu batil, tetap kabur. boleh. Ya, selesai dua bab kita sampaikan yaitu bab tatayur dan bab bintang. Insyaallah pada pertemuan akan datang akan kita lanjutkan sekarang jika ada pertanyaan saya mencoba akan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menikahkan anak apa ada hitungan weton dan dalam Islam seperti apa menentukan hari baik pernikahan. Jadi dalam Islam nggak boleh pakai ilmu weton tadi itu. Itu ilmunya orang Jawa klinik, bukan klinik klinik. Kalau klinik tempat tempat ini klinik nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh hitungan Betul. Terus hari apa yang baik untuk menikah Ustaz? Hari baik ya hari yang semua hari baik. Karena semua hari itu miliknya Allah. Ya, tinggal disesuaikan saja. Disesuaikan apa? Kapan kapan apa namanya? Ya. Ya. Ya. Ya. Ya menentukan hari baik pernikahan, hari yang baik adalah hari yang baik untuk dua keluarga supaya bertemu. Cari waktu yang cocok, ini bisa cuci bersama, ini bisa sampai Nah, itu hari baik, hari yang tidak benar. Jadi kalau kemana ini, ini susah saya lagi cari hari baik sama masih hari baik di sini kalau pakai hitung-hitungan tahun ini yang terlarang. Tapi kalau masih hari baik itu hari yang tepat karena sama-sama libur, dua keluarga bisa datang bareng dicampur bagaimana supaya enaknya eh, itu itu nggak apa kan itu. Ya, tapi kalau pakai weton, pakai rumahnya macet kemana, nah itu tidak diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana Bagaimana menyampaikan kepada orang awam yang percaya sama takhayul Sebenarnya gini-gini itu kan ajaran dulu, Pak. Betul nggak? agama yang banyak katoyonnya itu mana apa agama? Oh, tak boleh ini, tak boleh ini. Sampai sekarang itu masyarakat tenggel, masyarakat Bromo, masyarakat Ngadirejo, masyarakat Bali itu banyak banyak ya Pak. Dan ada kitab yang mereka tahu, mereka itu ajaran apa? Kalau itu akan jelas ini ada kitabnya, ada dalilnya, ada mereka itu katanya-katanya gitu dagang mereka. Ya ada kitabnya mereka tapi tidak semua orang bisa baca, ya tak? Kan? Bisa baca nggak semuanya? Hah? Ada yang tidak bisa. Kalau Islam kan semua orang bisa baca apa? Al-Quran kecuali nggak mau belajar ya nggak bisa. Jadi intinya takhayul-takhayul ini biasanya dalam peninggalan peninggalan di zaman dulu. Takhayul seperti contohnya takhayul itu apa? Kalau kurofan itu kan mitos. Contohnya kurofan itu apa? orang itu, itu, itu kurofan itu. Contohnya lagi apa ya? Mak lampir ya kurofan. Takayur itu yang tangannya aneh tuh, kalau Tahayul sesuatu yang hanya koyak-koyak, gak ada seluntrungannya, gak ada dalilnya. Dalam yang mirip dengan kurofa ya. Intinya adalah hal-hal yang tidak bersumber dari dalil tapi dari takhayul. koyak dari hal-hal yang tidak ada sumbernya. Jadi bagaimana cara kita untuk apa tadi? Menasihati ya dengan cara yang baik, didatangi, disampaikan, diajak kajian. Diajak kajian itu penting. Ya, Silakan azan dulu. Setelah ada sudah dipersiapkan uh, pertanyaannya. Wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan kita pada waktu saya sudah saya bisa kemana tiba-tiba kok muncul perasaan gak enak Ustaz. Gimana Ustaz? sama termasuk atau yuk? Tiba-tiba muncul perasaan gak enak gitu. tidak enaknya karena apa? tahu. Kalau tidak enaknya karena tidak tahu ya banyak-banyak berdoa. Jadi kan ada sesuatu kalau sampai tidak enak, kalau sampai tidak tahu, gitu kan? Maka segera berdoa dengan doa tadi. Allahumma la khaira illa khairuka la ilaha ghairuka wala khaira illa khairuka la ilaha khairuka. jangan pernah lupa keluar rumah kita baca doa Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Bismillah ya Allah atas segala namamu aku bersandar hanya kepadamu tidak ada daya dan upaya kecuali darimu ya Allah. Kata Nabi, barang siapa yang keluar rumahnya membaca doa ini, apa kata Nabi? Budita, kamu diberi petunjuk. Kamu gak akan kesasar di jalan. Dikasih petunjuk oleh Allah. Kufita, kamu di cukupi Gak akan kehabisan bekal. Terus kita kamu dilindungi, tidak kecopetan, tidak kena gendam, tidak kena nanti gendam ya, hipnotis. Ayo, baca doa itu Bismillahi tawakal 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. kan penyerahan kepada Allah. Tawakkaltu Bismillahi tawakkaltu apa? Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah, sampai bersama. Tapi kan dan Lebih baik kita diusir ya. Dan kalau kena musibah, jangan kena musibah dua kali. Kematian ibu itu musibah kan? Dengan mundurnya mereka juga musibah itu. Dan musibah, seharusnya bisa menanggung rumah tangga, nunggu lagi. Makanya jangan diundur. Nah, sebabnya apa? Kalau sebabnya itu kok ada keyakinan yang macam-macam, dia ya bisa syirik, bisa nggak boleh. Tapi kalau saya kalau penyebabnya itu karena masih teringat sama orang tua begitu saja, maka itu pun nggak boleh. Tapi nggak sampai apa? Nggak sampai syirik. Gitu. Artinya tetap dilanjutkan, jangan di diurungkan. Wallahu a'lam. Eh, mungkin ya, saya punya kenalan seorang kepada nah, beliaunya ini sering mengamalkan sesuatu hal yang mungkin kalau kita bandingkan dengan sunnah itu seperti dalam muda aja sering mengamalkan macam-macam lah gitu kan nah ketika bapak si ustazah ini terakhir kalinya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Banyak ini saya pertanyakan itu yang tadi Pak Ustaz buka dengan kalimat eh, pulang dalam cinta, eh, pulang dalam cinta, begitu. Bahwa supaya cinta itu tetap dan eh, tempatnya dikembangkan. Bagaimana dengan kejadian yang itu? Intinya, gimana? Amruhu ilallah, bisa jadi dia punya amalan istimewa yang kita tidak tahu Eh, itu kan kita nggak boleh memastikan orang masuk surga masuk. Eh, kan nggak boleh kita masuk, memastikan orang masuk neraka masuk surga. Tapi kalau sudah wafat dan orang Islam itu kan tidak apa? Doakan semoga ini termasuk pertanda kebaikan. Adapun bukan dengan amalnya dulu, amalan orang kan tidak semua kita baca. Ada amalan tertentu yang mungkin kita nggak tahu. Yang bisa jadi itu menghapuskan dosa. Bisa dipahami, tidak semua kita itu mau Bisa itu tidak mengeluarkan orang dari Islam ya jamaah paham Paham ya? Kecuali ya? bid'ah yang memang ada bid'ah yang mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau bid'ah-bid'ah yang yang tatarannya nggak sampai ke itu, nggak sampai apa? Nggak sampai ke apa? Ke mengeluarkan orang dari Islam. Itu jadi dia punya bakti sama orang tua. Bisa jadi dia itu punya amalan syria yang nggak diketahui orang yang istimewa. Dan di malam hari dia mentauhidkan Allah. Itu jadi kita nggak tahu. Paham lah ya? Jadi kayak gitu ya bisa kita tua Allah. Dan kita juga nggak boleh ada orang yang hidupnya terbiasa melakukan amalan di itu kan ya, terus mati wah masuk neraka, nggak boleh juga. Jadi nah, itu deh ya. Jangan nah, ini kita akan menjelaskan hukum, bukan menghukumi orang itu masuk surga atau masuk neraka, bukan. Kita sedang menerangkan hukum perbuatan itu, bisa dipahami? Ada orang ini kita nggak tahu Allah Subhanahu Wa Taala bisa dia punya amal itu. Kalau sudah mati dan orangnya Islam ya kita doakan, ya Nggak boleh kita ukit-ukit kesalahannya kalau itu berkaitan dengan pribadinya. Tapi kalau kesalahan itu berkaitan dengan uh, membahayakan umat tetap harus dijelaskan. Tapi kalau kesalahan pribadi kita nggak tahu, insya Allah mampu di Baik. Apakah memberi nama anak dengan nama sahabat Nabi termasuk faal? Insya Allah. Tapi anak namanya Abdullah. Abdullah kan namanya Abu kasih anak dengan Umar, kasih anak dengan Muawiyah, kasih anak dengan Aisyah, Fatimah, bagus ya. Bagus itu. Ya. Kalau punya anak ya laki-laki kasih nama Umar. Punya anak laki-laki kasih nama Umar lagi. Kenapa? Nah, Umar itu punya anak namanya huh? Punya anak namanya Z kalau salah. Tadi ada Z pertama, Z kedua. Itu biasa. Jadi orang waktu dulu menamai anaknya dengan nama yang sama itu aja. Lahiran yang pertama dikasih nama misalnya ya Abdullah. Punya anak kedua kasih nama Abdullah lagi. Abdul kecil, Abdul cilik. Apakah boleh? Boleh. Intinya bukan itu ya. Intinya boleh, bukan boleh. Bahkan dianjurkan ngasih anak dengan nama sahabat. Perhatikan. Ada pepatah Arab mengatakan Mas muka a'rifu abaka Siapa namamu? Aku tahu siapa bapakmu. Nama sampai siapa? Oh, nama saya ini pak. Ini apa namanya? Nama saya ini Gareng. Ah, bapak bapaknya senang wayang. Lalu saya punya teman namanya Gareng pak. Gareng bulbul teman saya. Sekelas orang Arab ketika kapten kebingungan. Kan Gareng itu nggak ada dalam huruf Arab kan? Gorinj tulisannya itu Gorinj. Gorinj. Pada namanya sendiri apa? Gareng. Itu tujuan bapaknya tentang siapa namamu Arjuna, oh, bapaknya Kawaya. Siapa namamu Umar, namamu Ali, Utsman Uli, Ali Sunnah, pecinta sahabat. Siapa namamu? Ronaldo, senang barbaran bapaknya. Ya dah? Makanya kata para ulama, mas muka a'rifu abaka. Siapa namamu? Aku tahu siapa bapak. Nah maksudnya ya, anak kan tergantung orang tua nek tua iki tentang ini anak iki penting Haki yakin Hari yakin Hari Hari yakin Manaknya apa? Maknanya mungkin kok apa? <laughs> Hari yakin hari Yasin maknanya apa? Tidak ada maknanya, bukan bukan nama Arab kok. Saya sering ditanya gitu pak. Namanya Abdul Santo artinya apa? Tidak suka usah saya pakai arti-artian, bukan bahasa Arab itu artinya. Kapan kali ini hari Yasin? Apa artinya Allah Allah bukan bahasa Arab? Ya. Jadi nggak tahu. Hari Yasin, hari itu artinya Dino, Yasin tak ada. <laughs> Allah alam. Tidak ya, harian. Nah, ada yang ada pertanyaan? Ini gini kita kan mau berangkat terus nabrak kucing. Apakah cukup berbulu? Kucingnya nggak bisa. Maaf ya, Rahimahullah. Atau kucing biarkan, terus kalau kita belum tikus, kan tikus sunnah. Apakah dikubur atau kan biarkan? Intinya jangan mengganggu. Bagaimana yang mengganggu? Kalau itu dibiarkan ya bawah. kan gitu kan? Dibuang di tempat yang sekiranya aman kalau mau digubuk. Intinya nggak ada aturan itu. Intinya pokoknya di apa? Di Di aman. aman kan bukan ditaruh di ya, Di ini di jangan sampai kaum muslimin terganggu itu. Maka dikubur di tempat di pembuangan yang orang jauh dari apa? Jauh dari kampung, ini seperti itu. Makanya jangan sampai mengganggu kaum muslimin. Nah, kalau tempat kubur ya, kalau nggak tempat ya dipinggirkan atau gimana Allah. Intinya eh, jangan sampai mengganggu dia. Ya. Saya pernah dinasihati orang kalau dalam keadaan cepat ada kucing sudah kabur. Karena kalau jalan itu malah ya, Kita nggak tahu tekan kiri kan refleks gitu kan. Kuatin tetap bahaya. Kalau kayak gitu, kalau kecepatan dari 60 ya. Allah Akbar ya ya kalau bisa dialergi dan tidak menimbulkan efek ya tidak Tapi kalau dengan mengalergi hewan tersebut justru mengakibatkan kecelakaan ya itu bisa kacau. Bismillah, kita tidak pernah ada dia yang ingin, ingin menabrakkan diri. <laughs> ya silakan. Ada pertanyaan lagi? Nah termasuk keyakinan tatoyur adalah kubur hari-hari itu juga iya pak. Kebab itu memang tatoyur juga. Itu enggak dia dipendem mulai. Assalamualaikum Apakah ada doa setelah akan nikah? Setelah nikah ini siapa dulu yang berdoa? Kalau ber, kalau orang yang tamunya maka berdoa Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair itu orang yang mendoakan. Adapun orang yang menikah, bagaimana doanya? Istrinya diajak ke kamar, terus dipegang kepalanya. Maka jenis pelakon itu dulu. Saya ulangi ya. baru lupa ulangi. Ya. Alhamdulillah saya dulu melakukannya. Jadi kalau habis nikah itu istrinya kalau sudah di kamar dipegang kepalanya oleh suaminya berdoa Allahumma ini, as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa di bika min fa'audu min syarriha wa syarri ma taballaha alaihi. Terus dilepas. Setelah itu minum juzu, paruan. Sunahnya kayak gitu. Jangan langsung main apa bukan itu mas saya bukan langsung anda Rasulullah ajarkan untuk berbuat dulu setelah itu apa sholat dua rakaat kalau sudah pulang rumahnya masuk kamar, dipegang kepalanya, pakai doa tadi untuk minum gantian, terus sholat. berapa? Dua rakaat. Nah, setelah itu ya sudah bawa setera. Ya, nah, terkan doa dulu jangan lupa Allah bacain syaitan, bacain syaitan apa? Bermain musik yaitu menampung kendang rebana diperbolehkan saat ada pernikahan dan pada saat hari raya Idul Fitri Idul Adha Pertanyaannya, eh, apakah menabuh gendang berbana tersebut dibolehkan di disertai syair yang tertentu? Boleh ya kalau jadi masalah musik itu sangat kompleks dan perlu dijelaskan. Satu yang perlu dilihat adalah alamnya apa. Kalau alatnya itu seruling, jadi yang dilihat itu satu alatnya apa, dua bagaimana syairnya, tiga bagaimana alat musiknya. Maksudnya sudah ini syair waktu alam ya, itu sudah tidak jadi Rasulullah memberi keringanan ketika ada wanita ketika itu Fitri itu ada ya Rasulullah ada anak kecil suruh ini, bukan biduan itu yang kelihatan Allah bukan budak-budak ini kami hitam kering-kering suruh nyanyi-nyanyi dan dulu kita berbana alat musiknya berbana ya terus apa lagi tadi uh, syairnya bagaimana dulu kalau syairnya demi cintaku padamu, ya itu tak boleh. Demi cintaku padamu, aku rela mati. Syirik, tak boleh. Ya tidak? Jadi hmm. syairnya harus juga. Jadi kebanyakan yang ada sekarang ini ya tidak memisah tiga itu kebanyakan dia. Ada pun kita ngajari anak TK misalnya supaya mudah diingat berkabul aku tidak masalah, insya Allah tidak masalah. Rukun Islam ada lima, ya anak-anak. Sebenarnya tidak apa-apa kayak gitu. Tapi tidak pakai musik, Pak sekedar untuk apa? muda sekedar. menghindar. Jadi gitu insya Allah ya jangan semuanya nggak boleh ya. Kalau sekedar untuk intonasi aja agar anak itu muda apa? Menghafal, insya Allah itu tidak apa-apa kalau kayak gitu. Ya, Rasul Islam ada lima satu sahaja dua so lagi sahaja ya. teman macam terserah. Kalau seperti itu yang benar apa? Jelas ada lagi apa? Sudah selesai? Sudah ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Semoga Allah menjadikan kita tetap istiqomah dan semoga kita bisa menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya. subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.